Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di melanjutkan tafsir surat Al-Alaq. Allah Ta'ala berfirman, "Allama 'allam alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam." Yang telah mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang ia tidak tahu. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummih la ya'lamu syai'an Allah Ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah menjadikan untuknya pendengaran dan penglihatan dan hati. Dan Allah memberikan kemudahan kepadanya sebab-sebab ilmu. Fa'allamahu al-Quran al-hikmah bil qalam وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم Allah mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah, mengajarkan dengan pena, yang dengan pena ilmu itu dicatat. Demikian pula hak-hak pun juga ya dicatat dan menjadi perantara untuk kepada manusia yang menggantikan pembicaraan mereka. Falillahil hamdu wal minnah alladhi an'ama ala ibadihi bihadhihi ni'am allati la yaqdiruna laha ala jazain wala syukur. Maka milik Allah lah pujian dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang mereka tidak akan mampu ya untuk melakukan itu kalau bukan karena Allah yang mengajarkannya. Ya mereka tidak bisa untuk memberikan balasan dan terima kasih dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Namun tentunya mensyukurinya adalah dengan menggunakan semua kenikmatan itu di dalam ketaatan. Ya, Thumma alaihim bil ghina wasi'atar rizq. Kemudian Allah memberikan kenikmatan atau mengungkit kenikmatan kepada mereka dengan kekayaan dan luasnya rezeki. Walakinnal insan li jahlihi wa zulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha. Tapi manusia karena saking bodoh dan zalimnya apabila ia melihat dirinya kaya raya ia pun melampaui, batas, melampaui batas bahkan berbuat zalim mutajabbar anil huda bahkan ia sombong dari petunjuk Allah. Wa nasiya anna li rabbi raj'a. Ia lupa bahwa ia akan kembali kepada Allah. Walam yah walam yakhaf al jaza bahkan ia tidak merasa takut dengan pembalasan hari kiamat. Bal rubbama wasat bil hal ila annahu yatrukul huda binafsihi bahkan sampai keadaan ia meninggalkan petunjuk Wayat ughairahu ila tarki bahkan mengajak orang lain untuk meninggalkan petunjuk. Fayanha anis sholah alati hiya a'malil iman. Ia pun mencegah orang dari salat yang merupakan amalan iman yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman tentang orang durhaka ini. Ara'aital ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita bagaimana pendapatmu ayuhan nahi lil 'abdi idza shalla? Ya wahai orang yang melarang seorang hamba apabila ia sholat. <clears throat> Inkana al-abdu al-musalli jika dia hamba yang sholat itu alal huda apabila ia di atas petunjuk, di atas ilmu dan kebenaran dan mengamalkannya. Au amalo taqwa atau ia menyuruh orang lain untuk bertakwa kepada Allah. Fahliyahsun an yunha apakah orang seperti ini ya berhak untuk dilarang? Ya, orang yang seperti ini sifatnya. Apakah dia berhak dilarang? Alaysa nahyu min a'zamil muhadati lillah wal muharabati lil haq bukankah larangan itu berarti sama saja yaitu adalah merupakan permusuhan Allah paling besar ya mengumumkan peperangan dengan Allah fa inna nahya la yatawajja illa mimman huwa fi nafsi ala ghairil huda karena larangan itu seharusnya kepada orang yang tidak di atas petunjuk atau yang menyuruh kepada selain ketakwaan tetapi orang ini lupa ya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ia pun malah ya sombong dan kekayaannya dengan banyaknya pengikut, dengan kedudukannya, lalu ia malah mencegah manusia untuk bertakwa kepada Allah naudzubillah.